surga bagi orang muslim maksudnya adalah orang yang merealisasikan Islam hakikatan Islam yang sebenarnya Islam lahir batin yang dimaksud dengan Islam hakiki adalah Islam lahir batin dan materi-materi yang saya sampaikan pada uraian yang lalu itu berkaitan dengan Islam uh, Islam apa? hakiki yang mana kita harus merealisasikan kepada diri kita supaya mendapatkan apa? ridha Allah dan mendapatkan jannah surga dan diselamatkan dari di api neraka atau dari neraka neraka. Uh, dan juga ketika kita mendakwahkan, kita juga mendakwahkan Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya. Berarti kan sudah e, dijelaskan bahwa sekedar meyakini tidak cukup, harus ada ikrar dan harus ada pengamalan. Nah Islam hakiki ini adalah Islam yang lahir batin, Islam terakhir berarti ya Allah katakan apa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. E, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Di sini Islamul wajib di sini menyerahkan diri di sini adalah menyerahkan hati, lisan, dan akal penyerahan diri kepada Allah sepenuhnya hati kita tunduk kepada Allah lisan kita juga tunduk kepada hukumnya dan aku anggota badan kita juga tunduk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala merealisasikan tauhid dan eh, terus apa muhsinun muhsin adalah muktabi mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu akan ada balasan jadi yang dimaksud dengan Islam hakiki adalah Islam lahir batin yang di atasnya Allah tetapkan surga, yang di atasnya Allah jamin orang tidak akan masuk neraka atau tidak akan kekal di dalam neraka. Semua ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang janji bahwa Allah amanu wa Allah menjanjikan kepada orang ya itu adalah bagi orang yang merealisasikan iman atau Islam yang hakiki Islam iman yang sebenarnya yang lahir batin jika diperintahkan untuk merealisasikan Islam lahir batin dan ketika mendakwakan kepada orang lain kita diperintahkan untuk apa mendakwakan Islam lahir batin supaya orang selamat dari api neraka. Saya ulangi, yang maksud dengan Islam hakiki adalah Islam lahir batin. Islam hati, Islam lisan, dan Islam anggota badan. Tauhid di hati, tauhid di mana? Di lisan dan tauhid di anggota badan. Nah ini yang menyelamatkan dari apa? Dari kekadu neraka atau dari api neraka dan yang mana orang yang merealisasikannya dijamin masuk surga baik masuk langsung atau proses diazab di neraka atau walaupun dia sebelumnya e, dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya akan tetapi dia memiliki tauhid perealisasian inti al-Islam dengan hati, lisan, dan anggota saja. Ini harus dibedakan Jika saya menjelaskan bahwa orang yang tidak memahami la ilaha illallah maka dia bukan muslim maka dia kafir. Ini kan kita tidak, sedangkan kita tidak tahu masih bulan ini paham la ilaha illallah atau tidak. Ini dalam konteks apa? Saya dalam konteks mendakwahkan. Konteks mendakwahkan bahwa kita harus mengetahui makna la ilaha illallah, kita mengamalkannya dan kita menyampaikan kepada orang supaya merealisasikannya Jadi Islam hakiki ini adalah Islam yang mau menyelamatkan dari api neraka dan dijamin surga. Yang tadi e, eh, diselamatkan dari kekal dalam neraka atau diselamatkan dari neraka itu sendiri dari awal dan masuk surga baik dari awal ataupun setelah dikeluarkan dari api neraka itu tidak terjadi kecuali dengan Islam apa Islam hakiki Islam lahir batin Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam apa di dalam Al-Quran dengan dikunci kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang meresmikan keislaman yang sebenarnya Allah mengatakan innama mu'minun al-ladhina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun al-ladhina yuqimun al salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika umul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin yang hakiki yang sebenarnya dan Allah menetapkan bahwa itu apa? Darajat, maghfirah dan rizqun karim. Rizqun karim adalah surga. Itu apa? orang-orang mukmin yang hakiki di sini adalah orang-orang yang tidak bisa dibacakan ayat-ayat Allah wajilat kulubuh hati mereka takut berarti kan di sini hati Islam juga wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imana jika dibacakan kepada ayat-ayat Allah mereka bertambah keimanannya keimanan kan iman di hati iman di lisan iman di anggota badan berarti keyakinan makin mantap e, amalan lisan yang baik semakin bertambah dan amalan zahir anggota badan juga semakin bertambah wala rabbihim yatawakkalun dan mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mereka mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami karuniakan kepada mereka. Di sini disebutkan apa? Amalan-amalan hati, kemudian amalan-amalan lisan dan amalan-amalan anggota badan dan Allah katakan mereka itu ulaika umul mu'minuna haqqan balasannya apa? lahum darajatun inna rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi balasan itu Allah tetapkan bagi orang yang merealisasikan apa Islam hakiki Islam yang sebenarnya. Mungkin aku baca dalam eh, buku-buku uh, tentang syarat la ilaha illallah kan ada delapan atau ada tujuh ada al ilmu mengetahui ilmu kan di hati kan tidak kelihatan Nah ini syarat yang syarat la ilaha illallah yang dituturkan oleh para ulama yang diambil dari dalil-dalil yang ada itu berkaitan dengan Islam atau hakiki Islam yang sebenarnya. Karena ada syarat-syarat yang tidak bisa dilihat seperti ilmu mengetahui kan kita tidak tahu orang yang menampakkan keislaman di hadapan kita itu apa dia paham la ilaha illallah atau tidak orang yang tidak yang menampakkan keislaman di hadapan kita itu apa dia awal menerima konsekuensi tauhid atau tidak. Nah, kalau yang diperintahkan adalah realisasian semua syarat itu harus kita eh, terapkan pada diri kita. Itu Islam hakiki, Islam yang sebenarnya, Islam lahir wajib yang menyelamatkan di surga uh, ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Nah, itu yang berkaitan dengan Islam hakik. Adapun Islam hukmi, maksud Islam hukmi ini adalah Islam secara hukum dunia. Islam orang dihukumi Islam secara hukum dunia. Walaupun belum tentu dia itu Muslim di hadapan Allah. Yaitu orang yang menampakkan keislaman, tidak menampakkan pembatalan keislaman di hadapan kita, maka kita lihat apa? Kita hukumi dia sebagai orang Muslim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah uh, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Umir tuan uqatila an-nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah." فإذا فعلوا ذلك عصموا wa amwalahum illa إلا islam wa hisabuhum ala Allah Ya di sini saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengikrarkan dua kalimat syahadat meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kemudian ee, eh, mendirikan salat dan menunaikan zakat bila mereka melakukan hal itu kata Rasulullah mereka telah melindungi diri dan harta mereka mereka telah terjaga harta dan darahnya kecuali dengan hisab itu apa di ujungnya wahisabuhum dan perhitungan mereka Allah terhadap Allah maksudnya secara hukum dunia orang yang sudah meninggalkan kemusyrikan secara zahir dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dia terjaga apa darah dan hartanya tapi apa wahisabuhum perhitungan mereka yang sebenarnya itu atas Allah asalnya wajib mereka diserahkan kepada Allah. Apakah dia ketika tidak meninggal ketika meninggalkan kemusyrikan ini karena keikhlasan atau tidak? Jadi apa ketika menampakkan tauhid ini, sholat zakat ini karena ketundukan kepada eh, tauhid atau bukan? Ini kan juga kita ketahui. Tapi kalau orang sudah meninggalkan syirik, kemudian menampakkan uh, eh, Islam tadi persoalan zakat, dia telah menjaga darah dan hartanya dihukumi sebagai orang muslim. Tapi apa? Hakikat batinnya apa? Batinnya wahisabuhum ala Allah wahisabannya atas Allah Allah ya, ya apa? Yang menilainya apa dia muslim yang sebenarnya atau dia orang munafik? Juga dari dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al Asyani Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harumat jamuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah maka haramlah berjagalah darah dan hartanya dan perhitungannya atas Allah orang yang sudah meninggalkan kemusyrikan menampakkan tauhid dia terjaga darah dan hartanya itu secara zahir menjaga darah dan hartanya secara hukum dunia hukum muslim yang terjaga darah dan hartanya tapi apa satu perhitungan yang sebenarnya batinnya kalau Allah Ta'ala itu diserahkan kepada Allah Ta'ala oleh sebab itu orang munafik dia di kaum muslimin menampakkan apa? menampakkan ketauhidan berarti tidak melakukan kafiran dia juga menampakkan sholat. Tapi dia di batinnya menyembunyikan kekafiran. Atau bahkan di hadapan kawan-kawannya dia apa? Menampakkan kekafiran. Tapi di hadapan orang Islam, dia menampakkan keislaman. Dia dalam hukum dunia dia hukumnya sebagai apa? Orang Muslim. Itu disebut Islam hukmi. Islam hukmi di hadapan Allah dia sebagai orang apa? Orang kafir. Jadi Islam hukum ini bedanya dengan Islam hakiki. Kalau Islam hakiki itu kaitannya dengan masalah kekafiran. Kalau Islam hukmi kaitannya dengan masalah takfir. Maksudnya gini, orang kan ada harus diingat ada kekafiran, ada takfir, ada kekafiran, yang mana bila orang melakukannya maka dia kafir maksudnya ini bahasan dalam awal ketika tafsir berkaitan dengan masalah interaksi orang kan lihat Allah menyebutkan orang bisa murtad dengan sebab keyakinan atau ucapan atau perbuatan orang bisa kafir lihat orang bisa kafir dengan sebab keyakinan ucapan atau perbuatan jika dua orang di hatinya kafir, tidak tahu nggak di dalam hatinya? Tidak tahu tidak? Orang di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, meyakini kekafiran, tapi di hadapan kita dia menampakkan keislaman. Tidak tahu isi hati dia tidak? Tidak tahu kan? Tapi dia itu telah kafir di hadapan Allah. Orang bisa kafir dengan sebab apa? Keyakinan yang kafir atau ucapan yang kafir atau perbuatan yang kafir. Orang yang meyakini kekafiran di dalam hatinya maka dia kafir kalau mati di atas keyakinan ini dia calon pemuli. Jadi kaitan Islam hakiki berkaitan dengan kekafiran. Dan nanti kalau orang kata orang e, melakukan kekafiran dengan e, perbuatannya dia kafir atau orang mengucapkan kekafiran dengan lisannya dia kafir. Orang meyakini kekafiran di dalam hatinya dia juga kafir. Tapi kafirnya di sini kafir di hadapan apa? Di hadapan Allah. Nah sekarang orang yang meyakini kekafiran, kekafiran, tapi dia di hadapan kita menampakkan keislaman, kita hukum dia kafir tidak? Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Nah, berarti di sini ada perbedaan antara kekafiran dengan takfir. Perbedaan antara kekafiran dengan takfir. Kalau kekafiran kaitannya dengan keyakinan, tadi etikot, atau ucapan, atau perbuatan. Orang bisa kafir, maksudnya kafir hadapan Allah, dengan sebuah keyakinan, waktu Islamnya hilang, gitu kan keyakinan, ucapan ah. atau perbuatan. Nah, tapi orang tidak bisa dikafirkan ya. Orang tidak boleh ditakfir, tidak boleh dikafirkan kecuali dengan sebab ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan bahwa asbabu at-takfir, sebab takfir itu ada dua. Sebab pengkafiran hanya ada dua. Kalau sebab kekafiran ada tiga. Keyakinan, ucapan, perbuatan. Tapi kalau sebab pengkafiran, sebab kafir, tidak mempunyai seorang kafir, itu hanya dua, ucapan atau perbuatan. Dalam ini, saya kalau orang di hadapan kita melakukan kekafiran, kita boleh mempunyai dia sebagai orang. Kita mempunyai dia sebagai orang kafir. Atau orang me mengucapkan kalimat kekafiran, kita ponis dia sebagai orang kafir. Nah, kalau dia meyakini kekafiran, kita tidak bisa memperoleh dia sebagai orang kafir. Kenapa? Kita tidak tahu isi hatinya. Makanya hukum dunia berkaitan dengan masalah zahir. Makanya disebut Islam hukmi, hukmi, hukum dihukumi muslim. Orang menampakkan keislaman dihukumi muslim. Orang menampakkan kekafiran dihukumi kafir. Jadi orang munafik karena dia menyembunyikan kekafiran, tidak menampakkannya di hadapan kaum muslimin, justru di hadapan kaum muslimin dia menampakkan keislaman, maka dia dihukumi sebagai orang muslim yang berlaku atas atasnya apa per, e, perlakuan sebagai orang muslim walaupun dia itu sebagai orang muslim oleh sebab itu e, Islam hukmi Islam hakiki kita gunakan dalam perrealisasian pada diri kita dan dalam mendakwahi orang lain. Kita eh, kita mendakwahi orang lain dengan Islam hakiki mengajak orang supaya berlepas total lahir batin daripada dosa dan kekafiran. Tapi ketika berinteraksi dengan orang, kita bergaul dengan orang, kita memakai Islam hukmi. Kita memakai Islam hukmi dalam arti ini, orang yang menampakkan keislaman di hadapan kita, dia tidak menampakkan kekafiran maka kita hukumi sebagai orang muslim walaupun sebenarnya dia itu orang kafir contohnya gini ya ada semuanya polisi orang ini polisi umumnya namanya si si John dia jadi imam kita nggak tahu dia polisi tapi dia sholat kita tidak tahu dia polisi kita bolehnya soal sholat di belakangnya boleh boleh, kenapa? Karena kita menghukumi dia muslim. Kenapa? Karena dia menampakkan keislaman dan tidak menampakkan kekafiran di hadapan kita. Nah, itu disebut Islam hukmi. Padahal dia sebenarnya apa? Orang orang kafir. Jadi kita ketika berinteraksi menggunakan Islam hukmi, ketika kita merealisasikan pada diri kita atau ketika mendakwakan kepada masyarakat atau kepada siapa saja pada Islam yang hakiki, Islam lahir batin. Nah, banyaknya kekeliruan di kalangan mungkin yang uh, belajar tauhid di awal-awal, mereka tidak membedakan antara Islam hukmi dengan Islam hakiki, tidak membedakan kufur dengan takfir. Sehingga gini, ketika dia belajar uh, eh, atau buat seterusnya, kemudian dia uh, mendengar ucapan para ulama bahwa orang yang tidak uh, apa tidak paham makna la ilaha illallah dia adalah orang kafir terus dia melihat masyarakat masyarakat ini yang mengaku muslim yang mendapatkan keislaman tidak belajar tauhid ya banyak tidak belajar tauhid terus kita orang mengatakan oh dia itu tidak paham tauhid tapi dia itu masih kafir kita tidak boleh sholat di belakangnya dia itu masih kafir padahal orang yang di diponis kafir itu tidak menampakkan kekafirannya hmm. Tapi tapi dengan benar dia tidak pernah ikut kajian tauhid dia cuma uh, ngurusi kerja oh, gitu kan cuma sholat tapi dia tidak menampakkan kekafiran terus diponis oleh orang di antara kita sebagai orang kafir dengan alasan bahwa dia tidak paham tidak ngerti la ilaha illallah itu salah itu adalah salah Ketika para ulama menjelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa paham maknanya, tanpa komitmen dengan uh, apa konsekuensinya, maka pengucapan itu tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Ini berkaitan dengan Islam apa? Islam hakiki, Islam yang sebenarnya yang menyelamatkan di akhirat. Tapi kalau yang berkaitan dengan interaksi muamalah di dunia, kita uh, apa uh, menggunakan sistem hukum orang kalau kita menganggap dia muslim karena dia menampakkan keislaman tidak menampakkan kekafiran kita hukumnya dia muslim walaupun sebenarnya dia itu orang kafir makanya orang munafik pada zaman Rasulullah dihukumi sebagai apa muslim apa kafir muslim sekarang ini orang ada lingkungan antum masyarakat umum antum ketemu sama orang semuanya dia ibu-ibu berjilbab umum kita nggak tahu latar belakangnya atau melihat bapak-bapak itu kan pulang dari masjid itu nggak tahu apa dia sedang ngaji atau enggak atau e, gimana aja eh, tahunya dia itu orang yang melakukan kesalahan nah, antum gimana sikap menghukumi dia apa muslim kita usah salah kepada assalamualaikum kalau dia menyembelih boleh kita makan boleh boleh. Kenapa? ya iya, kita hukumi muslim kan karena tidak menampakkan kekafiran. Jadi orang yang kita ketahui dia menampakkan keislaman, tidak menampakkan di hadapan kita kekafiran, maka kita hukumi dia sebagai orang muslim walaupun dia itu sebenarnya orang kafir di hadapan Allah atau di hadapan orang-orang yang tahu. Mulai tadi yang si tadi yang polisi tadi. Tapi orang yang lain tahu dia itu polisi dia tidak sholat di belakang tahu di orang kafir. Cuma kita hanya tahu kita sampai di masjid itu di imamnya dia e, kita tidak tahu dia polisi. Saat kita apa sah. Tapi orang yang sudah tahu dia adalah orang kafir itu sholat di belakangnya itu tidak tidak sah. Ini bisa tidak penilaian antara orang ini dengan orang itu. Dan e, harus antum ketahui bahwa pengkafiran itu harus harus apa? Harus Eh, kalau tidak ada pernyataan langsung dari si pelaku bahwa dia sudah melakukan ini atau tidak ada saksi dua laki-laki muslim yang adil bersipulan melakukan ini atau melontarkan ini tidak boleh kita mengkafirkan Umumnya lihat apa uh, apa uh, lihat orang hidup di kuburan terus mengangkat tangannya berdoa kita tidak tahu apa yang dia ucapkan. Boleh kita mengkawinkan dia? Boleh tidak? Orang sekarang, itu melihat orang di pinggir kuburan sedang berdoa atau sedang sholat atau menjadi pinggir kuburan. Boleh ya kita kawinkan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita kita nggak tahu apa dia sholat kepada si mayit menyembah mayat atau salat sunat kepada Allah tapi di pinggir kuburan itu kan kita Jadi kita harus tabayun dulu apa dia itu salatnya itu kepada si mayat atau kepada Allah. Kalau salat kepada si mayat, ya kasihan. Kalau salatnya kepada Allah tapi di pinggir kuburan itu bid'ah. Begitu juga orang berdoa di pinggir kuburan. Kalau mendoakan si mayat adalah sunnah. Kalau meminta kepada si mayat adalah musyrik. Kalau berdoa kepada Allah buat dirinya sendiri di pinggir kuburan ada itu adalah bid'ah. Nah, sini harus ada kejelasan dulu. Jadi orang tidak bisa dikafirkan kecuali uh, ada isbat syar'i penetapan secara syariat itu apa? Uca eh, pengakuan orang itu bahwa sudah sudah melakukan ini atau kalau tidak mengaku ada dua saksi muslim yang adil kalau sudah ada dua saksi muslim yang ada yang mengatakan bahwa si bulan tadi mengolok-olokkan Allah terus ucapan yang disebutkan buat dia e, mengucapkan e, ucapan yang kotor terhadap Allah si saksi ini sama-sama mengucapkan e, bersaksi akan hal yang sama maka kita boleh mengkabirkan orang tersebut walaupun apa e, orang yang tadi yang melakukannya mengelak mengelak ada dua saksi muslim yang adil, maka kita sudah bisa memfonisnya. Atau kalau si pelaku itu mengakui bahwa saya memang melakukan perbuatan ini, kita sudah bisa mengkafirkannya. Tapi kalau si pengakuan si pelaku tidak ada, saksi dua orang tidak ada, tapi yang ada cuma satu orang. kita kalau saksi cuma satu orang, uh, wajib ya kita mengkafirkan? Tidak. Kita tidak wajib mengkafirkan orang yang Eh, baik tadi di, di, di, dipersaksikan oleh satu orang muslim yang ada bahwa dia melakukan kesaksian karena apa tidak cukup apa kesaksiannya walaupun memang sebenarnya dia melakukan kesaksian cuma dalam Islam hukum itu ada apa ada pembuktian kayak ya, orang berzina walaupun benar-benar berzina tapi saksinya tidak cukup empat orang cuma ada tiga orang tidak jadi uh, eh, apa tidak dihukum sebenarnya atau tapi justru yang menuduhnya yang kena Begitu juga dalam masalah vaksin. Kalau saksinya tidak cukup cuma satu orang atau banyak perempuan saksinya maka itu tidak tidak bisa dijadikan apa kebijakan untuk mengkafirkan orang yang melakukan itu walaupun sebenarnya orang itu memang melakukan. Makanya orang-orang munafik pada zaman Rasul mereka kadang menampakkan kekafirannya di hadapan sebagian kaum muslimin. Kadang mereka menampakkannya di hadapan istrinya. Tapi ada orang lain lagi. Kadang mereka menampakkan apa di hadapan anak-anak ada mereka menampakkannya di hadapan orang muslim nah Rasulullah tidak bisa menghukumi uh, eh, orang kafir sebagai orang kafir sebagai orang murtad karena apa? tidak ada dasar pembuktian itu dua saksi muslim laki-laki yang adil bahkan itu seorang munafik ketika ada saksi satu orang dia mengatakan yang saksi itu bohong maka yang dipegang adalah ucapan si pelaku dua saksinya cuma satu satu orang jadi akhir kalau kita melihat langsung ya boleh mengkafirkan tapi syaratnya apa syaratnya perbuatan itu jelas-jelas kekafiran bukan ya ada kemungkinan ya tadi kan kemungkinan orang sholat di pinggir kuburan tidak boleh serta merta kita mengkafirkannya karena masih ada kemungkinan itu sholat kepada Allah tapi di pinggir kuburan tersebut itu tidak tapi kalau yang sholat kepada mayat itu kan tidak ada kemungkinan tapi kita tidak bisa mengkafirkan langsung sebelum adanya tabayyun kan itu Berbeda dengan hal-hal yang sore yang jelas, yang tegas-tegas, merupakan kesabiran yang tidak ada kemungkinan itu langsung. Orang yang melihat langsung menghasilkannya. Tentunya apa? Kita e, ada sisi dakwah itu untuk mengajak supaya dia berlepas diri dari dari perbuatan ini. Jadi bukan ham kita, tujuan kita bukan sekedar apa mengkonis, tapi harus punya keinginan untuk mendakwahi orang lain orang yang sudah jatuh ke dalam hutan itu kita kalau dia ada keinginan untuk belajar kita ajari jadi tidak boleh orang eh, bertangku di atas takfir sudah sudah eh, sudah mengkafirkan dia tidak mau apa tidak mau berikan penjelasan tidak mau e, mengajak orang untuk bertobat itu tidak boleh bukan seperti itu dakwah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam sudah jelas kaumnya kafir siang malam terang-terangan sembunyi-sembunyi dilakukan walaupun orangnya sudah jelas-jelas bantah ya, bisa jadi orang sadar pada ada yang sadar pada pertemuan pertama ada yang peringatan ke sepuluh ada yang peringatan ke seratus dan seterusnya jadi kaitan Islam hukum ini berkaitan dengan masalah takdir kita e, mengkafirkan orang yang menampakkan kekafiran baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan kalau yang menyembunyikan kekafiran kita tidak bisa mengkafirkannya kecuali kalau dia mengungkapkannya dengan lisan atau perbuatan dan nah, selama orang yang masih menampakkan keislaman tidak menampakkan pembatal keislaman Walaupun kita tidak mengetahui keyakinan dia yang sebenarnya Maka kita hukumi dia sebagai orang muslim Dan ahli sunnah wal jamaah biasa menyebut orang semacam ini sebagai orang Masturul hal Masturul hal Orang yang keadaannya tertutup tapi tidak diketahui Dia menampakkan keislaman tapi keyakinannya kita tidak tahu Ya umumnya masyarakat atau antum keluar orang-orang yang tidak ngaji tapi dia menampakkan keislaman itu disebut masturul hal dia dihukumi sebagai orang muslim kita sholat di belakangnya kita makan sembelihannya kita mengucapkan salam terhadapnya dan seterusnya jadi agus sunnah wal jamaah eh, sholat di belakang masturul hal dan bukan termasuk manhaj agus sunnah wal jamaah kita ketika mau sholat berjamaah eh, menguji meng, apa mengopesi imam tentang keyakinannya banyak orang masuk ke masjid. Musa datang ke Cibang Cihab. Banyak lama mau bertanya kalau ini pemerintahan muslim atau kafir. Nanya dulu gitu lah, kan, mengatakan dia dia dia. Ya kita kan tidak boleh. Kalau mau ya kita mendawati, jangan ngetes. Gitu kan. Jadi ngetes ngetes itu bukan mana garis senawal jamaah, tapi itu orang-orang khawarij. Maksudnya orang-orang khawarij mereka berlebihan dalam mengkafirkan ya uh, eh, banyak contoh yang diberikan orang-orang yang berlebihan dan mengkafirkan ketika mengkafirkan orang ya biasanya oh, tujuannya cuma cari gonima dan kaya aja ketika uh, naik taksi ya, si supir taksi untuk memakai keyakinannya diminta uh, diarahkan so, tolong uh, ke ke bar nasi satu taksi itu langsung dan di apa minta ke bar akhirnya sih menuju arah itu doa tersebut ya berarti kan si orang itu orang ini berarti keyakinannya nggak benar nih kafir atau itu beda terus akhirnya apa hartanya dijarah oleh si penumpang yang tadi dulu dalam tafsir itu yang tujuannya hanya mengejar bukan mendakwahi orang itu tidak boleh seperti itu jadi Islam hakiki adalah Islam yang harus kita realisasikan dan harus kita dakwahkan kepada mad'u siapa saja orangnya. Adapun Islam ini adalah Islam yang kita eh, apa, realisasikan ketika bertaamul berinteraksi dengan manusia dengan orang-orang yang menampakkan keislaman. Orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan kekafiran dia adalah dihukumi sebagai orang muslim dimanapun kapanpun baik di Darul Islam maupun di Darul Harbi atau di Darul di Dar uh, eh, Al-Ahad di negeri yang mereka perdamaian ya, dengan kaum jadi tidak ada istilah apa hukum hukum asal orang kalau yang hidup di negeri kafir maka hukum, hukum asal orang yang hidup di negeri kafir adalah kafir selama tidak menampakkan keyakinannya itu salah tapi yang benar adalah orang yang menampakkan ciri-ciri keislaman ya ya menampakkan ciri keislaman bukan menampakkan keyakinan orang yang menampakkan ciri keislaman maka dia dihukumi muslim dimanapun pun baik di darul islam atau di darul kufur bukan syarat menghukumi orang sebagai orang muslim di darul harbi atau di darul, darul kufur tidak termasuk syarat kita mengetahui keyakinan orang tersebut Jadi e, kaitannya dengan apa dengan masalah interaksi yang namanya Islam apa Islam hakiki, Islam publik Jadi eh, ayat-ayat e, yang berkaitan dengan janji surga, selamat dari api neraka itu semuanya berkaitan dengan Islam apa? Islam hakiki atau iman hakiki. Tapi yang sifatnya pergaulan, e, interaksi itu kaitannya dengan Islam, Islam hukum, hukum dunia bisa jadi orang yang kita hukumi muslim itu adalah orang kafir sebagaimana e, orang yang munafik pada zaman Rasulullah dia dihukumi muslim karena hukum dunia jadi pada dasarnya dia adalah termasuk orang-orang kafir yang sebenarnya nah, ini yang berkaitan dengan apa nah, Islam hukmi dan Islam hakiki ini untuk diingatkan jangan sampai apa dicampur adukan jadi kita uh, belajar tauhid terus langsung menerapkan orang jika tidak paham la ilaha illallah kita langsung hukumi kafir padahal orang tersebut tidak menampakkan kekafiran tidak apa kita itu salah iya ini materinya pendek atau berkaitan dengan Islam hukum dan Islam ada pertanyaan Thank you. Assalamualaikum Pak. Ya, mas, eh, kalau masalah di pembatal keislaman itu kan ada masalah apa di sini diserangkan tentang syirik gitu. Nah, nah sekarang ya, kalau syirik niat itu masuk gimana? Itu kan dalam hati Pak ya, kan nggak bisa diukur yeah. dari perkataan. Iya, orangnya kalau tidak menampakkan kan dia hubungan musik kan. Nah, syirik niat ini, syirik niat awal qasd itu biasanya e, tidak terjadi kecil bagi orang yang jelas-jelas kafir. Allah mengatakan man kana yuridu al-hayata ad wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika la ulaika alladziina laysa fil akhirati illa nar wa habita ma fiha wa batilun ma kanu uh, barang siapa ya uh, menginginkan dunia dan perhiasannya maka kami penuhi dalam surat Al-Isra Eh, kami penuhi orang yang kami kehendaki. Jadi apa yang dia inginkan, dia menginginkan dengan amal ibadahnya itu apa? E, ingin e, eh, ujian, ingin dianggap sebagai orang muslim, ingin kepentingan dunia. Jadi orang semacam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan e, mereka itu orang-orang yang batil apa yang dilakukan di dunia dan di akhirat dan uh, eh, hapus apa yang telah mereka lakukan. Ini syirik niat ini uh, hanya terjadi pada orang kafir seperti orang munafik. Karena orang munafik ketika menampilkan keislaman, ketika melakukan salat, zakat, sahur, dia mengharapkan wajah Allah tidak? Tidak. Itu yang disebut niat seperti itu. Dia ingin dihukumi muslim supaya bisa hidup apa? enak di tengah Allah muslimin itu syiriknya jadi kaitannya dengan e, Islam yang hakiki jadi dia adalah orang kafir karena tidak merealisasikan Islam yang hakiki karena di dalam batinnya adalah orang musyrik jadi dia menginginkan dengan mengucapkan syahadatnya, sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya ini adalah ingin dunia itu ingin hidup di tengah kaum muslimin dengan aman sentosa ikut mendapatkan baik ini muslimin ingin mendapatkan harta-harta yang diberikan oleh Baitul Mal sedangkan hatinya tidak meyakini ini yang dimaksud dengan e, di antara maksud syirkun ini yang murni ibadahnya itu adalah karena dunia dia lihat orang yang dia bertauhid karena Allah salat karena Allah tapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya sunnah atau kewajiban-kewajiban yang uh, sifatnya bila dilakukan juga tidak membatalkan keislaman maka ini uh, tidak termasuk syirik akbar tapi syirik asghar ini orang uh, eh, taruh nilai ta'ala tapi bacaannya dibaguskan dipanjangkan karena manusia kafir ya? enggak Pak tidak. Tapi apa? Dia berdosa. Pasti telah ria syirik asgar. Kenapa tidak kafir? Karena dia ketika bersawahid karena Allah. Ketika sholat fardu karena Allah. Cuma tambahannya tadi tidak karena Allah. Nah itu yang batil adalah yang tambahannya ini. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Itu yang syirik asgar. Syirik asgar. Ya. Itu termasuk syirik. Nah, niat juga cuma syiriknya yang asgar. Gitu. Bahwa syirik niat yang akbar tidak terjadi kecuali pada orang kafir. Dalam hal ini adalah seperti orang-orang munafik. Ya, mau lagi. Assalamualaikum Ustaz Ini Ustaz tentang saksi dalam takfir Kan kalau laki-laki itu kan harus ada dua saksi kan? Iya Nah, kalau akhwat itu berapa saksi Ustaz? Nah, andai kata kalau boleh akhwat bersaksi itu apakah juga harus dicoba kayak saksi dalam zina? Uh, Eh, perempuan nggak bisa uh, saksi dalam tafsir gitu. Cuma perempuan bisa mengkafirkan eh, untuk pribadinya saja. Nah, berarti dia awal ini melihat orang salah melakukan kekafiran yang jelas, dia udah bisa menghukumi dia eh, orang itu sebagai orang kafir gitu. Tapi untuk dijadikan sandaran oleh orang lain untuk mengkafirkan orang yang dilihat oleh akhlak tersebut itu tidak bisa. Dia harus dua laki-laki muslim yang hanya jadi dia hanya bisa mengkafirkan buat diri sendiri konsekuensi buat diri sendiri tapi tidak buat orang lain menjadikan pijakan eh, kesaksian itu dalam jihad juga nggak bisa doa nggak bisa dilakukan eh, perempuan dan harus laki-laki empat-empatnya jadi tidak bisa perempuan yang bisa itu adalah masalah muamalah masalah jual beli itu kan e, harusnya dua laki-laki adil tak boleh satu laki-laki sama dua perempuan itu yang ada nasnya dalam masalah muamalah bukan masalah ponis tadi kalau ya, ponis kaitannya dengan apa dengan darah kan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz, uh, eh, Anda mau nanya uh, Apakah orang yang terlibat semua di dalam Sekarang apa pegawai kantor pegawai negeri itu kafir atau tidak? Iya. Saya, eh, saya katakan sebenarnya pada tentang status orang yang kerja di dinas tersebut tidak semua orang yang uh, eh, bekerja dinas tersebut berhasil tapi uh, eh, jadi pekerjaan yang ada di sini ada yang syirik yang merupakan kekafiran ada yang haram ada yang makruh ini secara teori ya uh, karena pekerjaan yang merupakan kekafiran pekerjaan yang merupakan pembuatan hukum dan perundang-undangan seperti apa? Ramen kan? DPR, MPR, DPRD itu pembuatan hukum atau e, pejabat-pejabat yang membuat hukum di di bidangnya ya banyak e, di e, di departemen-departemen tertentu ada hukum-hukum yang dibuat oleh menteri yang membuat hukum kedua pekerjaan kedua yang merupakan kekhawatiran adalah pekerjaan yang merupakan penerapan hukum itu sekarang hukumnya dia bekerja menerapkan hukum apa? mencabut kan? Nah, yang tadi yang pertama dulu jalannya yang pertama yang melakukan kira kerjaan bagus ini yang sifatnya membuat hukum itu jalannya atau bab 31 yang dipakai sebagai arbab pembuat hukum Al-An'am 121 yang mana Allah mempunyai pembuat hukum sebagai wali syariat Asyura ayat 21 yang mana Allah mengkonek surat bahwa hukum sebagai Allah sekutu-sekutu yang disembah. Kemudian surat An-Nisa 60 yang mana pembuat hukum disebut Tawgut Itu yang pertama. Yang kedua, yang menerapkan hukum. Yang merujuk kepada hukum Tawgut Itu apa? Tadi para pejabat. Para pejabat atau pemerintah eksekutif gitu kan. Eksekutif itu kan pejabat akhirnya apa? Akhirnya berdasarkan Anisa 60 yang mana Allah memponis tidak beriman orang yang merujuk kepada hukum hukum tidak mereka merujuk kepada hukum hukum tidak Kemudian dari yang kedua Al-Maidah ayat 44. Kemudian Al-An'am 121 yang mana Allah memponis orang yang mengikuti satu hukum saja sebagai orang musyrik. Kemudian At-Taubah 31 yang mana Allah membalas musyrik orang yang mengikuti hukum buatan yang dibuat oleh pendeta dan alim ulama. Itu yang kedua. Kemudian pekerjaan yang ketiga yang merupakan pekerjaan pekerjaan yang merupakan e, apa sifatnya mempunis mempunis dengan hukum buatan yudikatif yudikatif uh, eh, hakim jaksa dan yang uh, eh, sealon dengan mereka kafir karena memutuskan dengan selain hukum Allah Al-Ma'idah 4. kemudian pekerjaan yang ketiga yang keempat yang merupakan kekafiran pekerjaan yang sifatnya nusrah pembelaan perlindungan terhadap tobut dan sistemnya ini seperti aparat misal tobut dari kalangan apa para polisi intelijen dan yang seperti dengan mereka. Itu kira-kiranya Anissa 76 yang mana Allah menyebut orang yang berjuang di jalan tersebut sebagai orang kafir terus Abu Bakar 257 yang mana Allah menyebut orang yang pimpinnya, pimpinannya atau walinya adalah Tauhid sebagai orang kafir terus Al-Ma'idah 51 yang Allah kami orang yang berwali pada orang kafir sebagai minhum bagian dari mereka kafir sama dengan mereka. Kemudian yang kelima adalah ini bukan zat pekerjaannya. Ini kekafiran bukan karena zat pekerjaannya. Kalau yang tadi yang empat bukan zat pekerjaannya. Tapi kalau yang kelima nah, orang yang disumpah, orang yang mengikrarkan sumpah setia kepada Pancasila UUD 45. kehadirannya berdasarkan surat Muhammad ayat 25 sampai 28. Yang Allah menulis kafir orang yang mengatakan kepada orang yang tidak suka dengan ajaran Allah, Sanofi, mukli hukum fi Amerika yang kalian kalian mematuhi kalian dalam sebagian urusan. Sedangkan orang yang suka dalam sumpah-sumpah yang ada uh, ada mereka mengatakan kami akan taat setia sepenuhnya kepada sila Undang-Undang Dasar dan akan mematuhi segala bentuk undang-undang. Nah ini kelima yang mana e, kafir. Yang lima ini, ini masuk ke dalam semua departemen apa saja gitu kan. Walaupun departemen yang zat pekerjaannya bukan kekafiran, tapi kalau dia ikrar e, untuk apa? E, untuk setia dia kafir. Ya pernah saya tanya, orang bekerja di departemen kesehatan atau pertanian atau kelautan pekerjaannya kekafiran bukan yang PNS yang di bawah itu pekerjaannya kekafiran bukan ada pembuatan hukum nggak ada ya tidak PNS yang di pertanian kehutanan kelautan tidak buat hukum bagiannya terus dia tidak menerapkan hukum yang menerapkan adalah pejabat dia hanya melayani para petani atau orang-orang masyarakat melayani orang terus uh, dia juga tidak membela tidak mengangkat fisik dan senjatanya untuk bela hukum togut ini dia juga tidak memanis ya, andai kata mereka itu tidak disumpah ya yang tadi dengan teman-teman yang pekerjaannya tidak ada unsur yang berarti andai kata mereka tidak disumpah mereka tidak dikafirkan tapi kalau ada sumpah, mereka kafir bukan karena zat pekerjaannya, tapi karena sumpahnya. Itu, itu yang pekerjaan yang yang kekafiran. Terus yang haram, yang haram tapi tidak kafir, yaitu setiap pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang lima tadi, tapi bergerak dalam bidang yang haram seperti pajakan bea cukai. Pokoknya di sana tidak ada, tidak akan tidak ada sumpah tapi karena kezaliman, haram, kebohongan itu haram. Itu yang haram. Karena zat pekerjaannya. Kalau ada sumpahnya ya kafir gitu kan. Akhirnya bukan zat pekerjaannya, tapi karena sumpahnya. Terus yang ketiga, pekerjaan yang makruh. Yaitu pekerjaan yang tidak ada unsur yang lima tadi, kekafiran yang lima, dan bukan bergerak dalam bidang yang haram. Seperti orang PNS, yang di pertanian, kelautan, dia PNS, pegawai negeri sipil, bukan pejabat ya. PNS yang di bawah. Orang di kelautan, sifatnya membantu eh, uh, masyarakat atau sosial, atau kesehatan, atau kehutanan, atau uh, pertanian. yang bawahnya buat pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram. Terus dia tidak ada sumpahnya, maka ini uh, makruh tapi ini juga dengan syarat dia menampakkan keyakinan dia. Kalau tidak menampakkan berarti dosa dalam meninggalkan menampakkan keyakinan di tengah uh, apa sistem yang seperti ini. Itu rinciannya. Jadi uh, andai kata uh, di departemen-departemen yang tidak ada salah satu unsur yang kafirkannya. Ya, kecuali kalau orang itu mengaku bahwa dirinya sumpah atau ada dua muslim yang hadir yang disumpah. Apa yang melihat dia disumpah. Seperti itu. tahu nggak? Jadi maksudnya ini, saya bicara ini dalam konteks apa? Dalam konteks berinteraksi kan? bukan dalam konteks apa kita mengajak orang untuk berlepas diri secara benar dari kubur. Ini ketika e, menghukumi kita harus lebih apa? Lebih teliti, lebih merinci. Ketika kita mendakwahkan kita harus mengajak orang barok total dengan segala bentuknya. Tapi ketika menghukumi kita menyandarkan kepada sesuatu yang nyata, nyata, jelas, jelas nampak di kita. Pokoknya kita ada orang tetangga kita dia PNS pertanian. Kita nggak tahu apa dia sumpah atau tidak, tapi dia menampakkan keislaman. Kita menampakkan kedisiplinan. Kita hukumi dia sebagai orang muslim. Jadi kalau kita tahu dia sumpah atau dia mengaku itu lain lagi. Berbeda halnya dengan pekerjaan yang zatnya sudah jelas kafir sudah jadi tentara, polisi, hakim, jaksa itu dengan serta merta kita mencap dia sebagai orang kafir makanya tidak juga dalam sisi taubat berlepas diri orang yang e, dari tentara atau polisi dia e, kemudian setelah eh, dinas dia paham tauhid ngaji tauhid maka untuk dihukumi muslim dia harus apa keluar daripada dinas polisi tentara itu Jadi, kalau orang yang tadi kerja di dinas pertanian atau kehutanan dia kafirnya kan bukan karena kalau seandainya ada sumah dia dia bukan karena pekerjaannya tapi karena sumahnya maka untuk dihukumi muslim dia e, dengan dia menyatakan e, apa e, eh, kalau dari sumpahnya dan dia tetap kerja di sana itu sudah dihukumi sebagai orang muslim karena kekafirannya bukan dari pekerjaannya tapi apa sumpahnya berbeda dengan dinas-dinas yang empat macam tadi itu zat pekerjaannya ya yeah. Lilongnya, apaan tadi temanya? Temanya pasar Islam Turki. Bukti dari sama TV, apa apa tuh? Lagi. Rồi, buat aku mau tadi mulai, mulai, mulai dulu nih. tadi aja. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Ana Budi Ustaz. Halo. Iya, ya. Uh, eh, Ana mau nanya, tadi masalah uh, yang uh, eh, dinyatakan kafir uh, orang-orang NS Ustaz. Tapi dia ketika disumpah, eh, uh, kan biasanya kalau disumpahnya itu berjamaah Ustaz ya, rame-rame gitu. Terus uh, dia itu di sana dia Ustaz. Lalu uh, apakah dia termasuk orang yang kafir Ustaz? Yang masjid kafiran kan? Dia duduk berdiri di masjid kekafiran tanpa pergi yaitu kan masuk an 140 440 kan innakum idzan mislum yang mana Allah mempunyai kafir orang yang duduk di majlis kekafiran tidak mengingkari atau tidak pergi dari majlis itu walaupun dia diam itu kan tapi ini dalam barisan yang sedang tumpah itu kafir juga walaupun dia tapi tentunya kita kalau tahu ada soal semacam itu kita dakwah supaya dia eh, taubat daripada kekafiran karena sebab dia apa duduk di majlis kekafiran itu itu tahu kafir masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saat ya e, orang yang apa menjadi PNS kemudian dia disuruh bersaksi suruh bersaksi lah gitu ya kemudian dia diam kan dianya diam kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah yang manru amin kumun koran itu bagaimana kalau juga ya. iya. dia dia nggak mampu dengan tangan dia nggak mampu dengan lisan misalnya dia, si hati itu mengingkari dengan itu maksudnya pergi. Lihat ayat tadi kan, Allah mengatakan وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab itu jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan kepada pembicaraan lain. Kalau kalian duduk bersama mereka saat sedang dilakukan itu, maka kalian sama dengan mereka. Jadi maksud pengingkaran dengan hati itu bukan artinya hati diam, maksud diam di majlis itu, tapi ingkar di hati bukan. Tapi maksudnya seperti meninggalkan majlis tersebut. Oleh sebab itu, para sahabat ijma pada zaman Utsman atas kafirnya seluruh jamaah masjid di kota Kufah yang jumlahnya 170 orang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam satu hari e, 170 orang diponis murtad dengan ijma sahabat kalau mereka duduk di majlis e, di masjid nah seorang di antara mereka mengucapkan kalimat pembenaran kenabian Mustailamah yang mengucapkan satu orang yang lain diam yang lain apa? diam diponis murtad seluruhnya 170 orang. Jadi hadis Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, "Man Amin minkum itu maksud e, pengingkaran dengan hati, kan lihat ingkar dengan hati maksudnya apa? Pergi dari majlis itu. Makanya para ulama sepakat orang yang duduk di majlis kemungkaran. Dia duduk di sana, tidak mengingkari dan tidak pergi, maka dia sama dengan pelakunya walaupun mengklaim di hatinya tidak suka. Beda kan tidak suka dengan mengingkari? Jadi mengingkari dengan hati maksudnya adalah pergi. Jadi apa tadi? Ada ya? E, kalau balik kalau dia bertobat membutuhkan saksi atau gimana syaratnya yang sama. Yeah, iya, iya, Terus yeah. oh enggak, enggak. Terus yang kedua tuh sebenarnya perbedaan e, hukum bimaan bigoiriman ma'ansilallah yang membuat kafir dan hukum bigoiriman ma'ansilallah yang tidak kafir itu seperti apa sih? Apa benar bahwa e, misalnya negara ya, ini berkaitan dengan negara, payungnya ini payungnya hukum Islam kemudian hakimnya itu menyeleweng yang yang tidak membuat kafir atau bagaimana gitu Allah ya gambaran yang tidak kafir gini gambarannya di negara Islam hakim biasa merujuk dalam segala hal dia merujuk kepada hukum Islam yang umpamanya ada satu kasus ada satu kasus umpamanya saudaranya mencuri saudaranya apa mencuri, dia merujuk kepada hukum Allah. Orang mencuri harus dipotong tangan. Tapi sekarang saya tanya, apa sebut yang mencuri dipotong tangan tidak? Kan ada syarat-syarat ya kan Syaratnya mencurinya harus nisbah seperempat dinar. Terus harus dari tempat yang semestinya. Terus juga si, uh, si pencuri tidak memiliki sedikit pun uh, subhat kepemilikan dari harta yang dicurinya ini. Ini kan ada syarat-syaratnya. Umpamanya si hakim ini dia tetap merujuk kepada hukum-hukum yang baku dalam Islam ini. Merujuk mencuri dengan berat amnesia. Nah, dia merujuk ketika kasus saudaranya ini mencuri. Nah, akan tapi pas menerapkan ponisnya, dia memanipulasi data makhluk kan tadi syarat-syarat itu harus dipenuhi ya harus ya harus dia tahu si saudaranya ini memenuhi syarat perkembangan harus apa dia mencuri dari tempat yang semestinya nisab juga tidak memiliki subhat kepemilikan dia tahu benar si saudaranya ini apa memenuhi syarat perkembangan dia di sini dia, dia merujuk kepada hukum Allah nggak merujuk kan mengacu kan tapi saat menerapkan uh, ininya uh, praktiknya dia memanipulasi fakta dia mengatakan dikarenakan si ini pencuriannya tidak sampai nisab maka tidak di, bisa dipotong dia merujuk kepada hukum Allah nggak merujuk ya tapi yang penyimpangan yang dia lakukan bukan dalam masalah hukumnya tapi dalam praktik pemanipulasian makna yang ada ya, itu yang apa yang disebut apa e, yang ada rincian kalau ini yang kalau ini pasti kalau ini kafir ini gambaran seperti ini jadi orang merujuk kepada hukum Allah benar tapi prakteknya memanipulasi data fakta yang semestinya e, eh, diterapkan tapi dia menyembunyikan fakta itu tidak hanya kalau yatim di negara Islam biasa merujuk kepada hukum Allah. Biasa merujuk. Tapi pas tadi kasus saudaranya, itu bedanya Nah tadi kan dia merujuk cuma memanipulasi apa yang sehingga tidak kafir sesuai dengan rincian. Tapi kalau seandainya si hakim yang tadi pada kasus yang sama ini yang di negara Islam, dia pas kasus saudaranya, dia memutuskan dengan LHP itu saudaranya kafir ya? Kafir. Walaupun dalam satu kasus. Karena sifatnya merujuk kepada hukum hukum Tawud. Itu perbedaannya kan? Beda ada gambarannya? Beda tidak gambarannya? Beda kan? Tadi si hakim yang menyimpulkan tadi dia merujuk kepada hukum Allah menerapkan hukum Allah cuma pas e, prakteknya memanipulasi fakta karena hawa nafsu. Nah kalau yang ini, yang hakim yang hakim kedua, yang negara Islam ini dia murtad, kenapa? Merujuk kepada hukum dan hukum Allah. Seperti itu. Ustaz. Ustaz ini mas Assalamualaikum. Ustaz ini masalah yang pertanyaan yang pertama kalau misalnya perempuan kan nggak boleh menjadi ini kan saksi. Gimana kalau seandainya Gimana kalau seandainya gimana kalau seandainya wanita wanita tadi manggil Ikhwan dua buat menjadi saksi. Apa itu boleh apa nggak boleh kita membuka aib orang lain? Ikhwannya melihat nggak? Enggak, tadinya kan enggak tadi nah, kan cewek itu yang ngeliat terus ya buat menjadi saksi biar kuat enggak enggak enggak bisa dia manggil Iwan yang Iwannya Iwannya harus yang ngeliat juga tapi dipanggil dulu sama, sama wanita tadi boleh nggak Ustaz? Uh, ya nasihati saja ya kalau pas ada orangnya ya uh, kan tidak boleh kan kita mengintip-intip saja kan iya terjatuh boleh jadi mengatasi itu nggak boleh jadi kalau eh, tahu ya nasihati gitu. Kan nggak boleh kerja terus ya. Ya kalau kelihatan ya boleh bisa uh, saksi gitu. Tapi kalau ngajak eh, apa namanya mencari-cari orang untuk menyaksikan yang sedang berlangsung, yang tidak usah. Jadi kita sudah tahu ya bisa menghubungi ya sambil cuma tidak bisa mengharuskan orang lain memfonis orang itu. ini ini kasus realita nih. Ya. Ini tentang masalah imam sholat ya saat iya. Yeah. Uh, beliau itu ya biasa suka mengadakan acara syukuran gitu kan. Syukuran. Terus habis begitu di dalam syukuran itu ada kata-kata yang kufur gitu. Masih kufur dalam masalah irodah dan kosdi ini. Tentang, ya, gimana? tentang kufur. Misalnya penunggu terima kasih kepada penunggu ini nih yang telah memberikan ke apa keamanan gitu ponasum misalnya iya keamanan gitu ya kepada ini kampung ini dan itu, itu kan masuk dalam kekuburan ya iya, kemudian ya, syirik ya Hah? ya syirik ya iya syirik gitu kemudian eh, dia memang tetap jadi imam di nah, terus yang kita lakukan gitu saat misalnya eh, yang kita lakukan apa yang pertama yang kedua eh, dia itu jadi imam boleh jadi imam gimana taubatnya secara zahir gitu atau gimana gitu apa diumumkan bahwasanya ini perbuatan dia perbuatan syirik dan saya telah bertobat ataukah bagaimana gitu sehingga kita bisa ngikut lagi jadi makmum gitu ya kalau dia kalau dia menampakkan kemusikannya di hadapan kita kita harus bertobat gitu. Hmm. Waktu itu bagaimana apa dia mengakui gitu. Oh iya. Iya. Iya, iya dengan dia sudah sendiri mengakui bahwa dulu keliru gitu kan. Hmm. Nah, itu udah sebagai bentuk dia rujuknya gitu kan. Kalau kita misalnya memberi dia surat atau menasihati segala macam ya. Tapi kita nggak nggak tahu kan eh, tanggapannya atau gimana. Tetap aja ya harus menzohirkan. Iya, masih kan belum kan eh, berlepas dirinya kan. Ya kalau misalnya dia dengan kata-kata ceramahnya berubah gitu misalnya ya, misalnya kan awalnya kan dia masih berbuat syirik tapi wah kita harus tauhid kepada Allah nggak boleh itu misalnya ceramahnya berubah gimana nggak boleh minta kekuburan ya, kebohongan nah, ini ya, kan gitu. ya kalau ya berarti kan dia udah coba artinya kan iya iya berarti kalau, dengan zahir dia udah tobat dan tobat juga ada tobat zahir, ada tobat batin. Orang sudah menyatakan terlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan yang merupakan kuburan secara zahir sudah diterima tobatnya ada hadapan kita. Kalau secara batinnya, apa tobat betul atau enggak itu urusannya dengan Allah. Hmm. Assalamualaikum. Kalau sekedar ahlul bid'ah boleh saya jadi imam saja? Ya? Iya, maksudnya boleh sholat di belakangnya. Iya, jadi ya. di belakang gitu saya. Bukan boleh jadi imam, Eh, boleh di belakangnya. Oh iya iya. iya. Boleh, <laughs> boleh, boleh, ahlul bid'ah itu boleh. Tapi yang bukan bid'ah mengkafirkan kan? Enggak, enggak. Iya, nah. bukan bid'ah Dan, maksudnya, uh, bukan boleh mengimami ya, boleh sholat unsur makmum kepadanya. Iya, ya, kalau mengimami artinya kita kan yang menunjuk. Kita boleh menunjuk ahli bidah sebagai imam kan. Cuma kalau umumnya dia sudah terlanjur jadi imam, kita boleh sholat di belakangnya gitu. Pahala dapat dapat jamaah, pahala jamaah. Itu itu gimana Dia lagi. Eh, Ustaz, ini Ustaz e, tentang masalah mubtadi ya kan Ustaz ya? Kalau yeah. bid'ah iya. kan kita juga nggak bisa langsung mengklaim seorang mubtadi kecuali apa sih kalau dia musir terus menerus udah dinasihati dan lain sebagainya dia tetap bersikeras ya dengan kebidahannya itu. Jadi kalau orang-orang awam yang melakukan bid'ah kan belum bisa kita sebut mubtadi, betul nggak? Iya, dia disebut pelaku bid'ah itu. Ya, kan? iya. Eh, ada perbedaan nggak mubtadi sama ahli bid'ah maksudnya? Eh ahli bid'ah sama orang yang melakukan bid'ah kak? Ada perbedaan? Ya kalau ahli bid'ah kan sebutnya ya. itu ahli disebutnya. Ah. Tapi kalau orang melakukan bid'ah ya disebut mubtadi, mubtadi gitu. Oh gitu. Uh, -huh. Kan ahli bid'ah ahlinya gitu kan. Kalau misalnya kalau tokoh musyrik atau syirik atau kufur apa Ustaz? Terus kalau pelakunya itu gimana? Musyrik kan, pelakunya iya. musyrik. Ya. Nah. Kalau tokohnya yang togut. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi waduh. Tokohnya dipotong. Sudah lagi. Ya, jadi waduh. Batalnya bang. Oh ya. Ada musyrikin ya? Tanpa itu jadinya. Ah, saya masih ini nih Ustaz. eh agak ragu lah terus tentang masalah halalnya darah eh halalnya darah ya halalnya harta terus darah orang-orang murtad dan musyrik maksudnya pada dewasa ini gitu ketika secara realita itu bagaimana kan kalau orang musyrik kan ya kita bisa ada hal bukan artinya kita harus membunuh atau harus eh, begini maksudnya ketika kita bisa halal darah halal, uh, eh, halal ini bukan artinya kita langsung selabutan ngambil gitu saja bukan tapi maksudnya pokoknya nanti ceritanya gini kita nabrak orang gitu kan tidak sengaja ya dan kondisi gini kita naik motor nabrak orang musrik gitu ya kita nggak dosa itu Nah, ada kata e, sengaja juga dia orang muslim orang muslim kita nggak sengaja. Itu nggak dosa karena mau darahnya. kalau apalagi kalau tidak sengaja. Kan kalau tidak sengaja kita nabrak orang muslim, kan wajib lihat kan? Seperti itu kaitannya, bukan masalah orang gonima saya aja gitu kan, itu mau udah ada sholat gitu kan dan melihat pertimbangan maslahat masih ada buat dakwah karena e, ketika kondisi gini justru yang harus ditonjolkan dakwahnya dakwahnya oh. dakwahnya ya Rasulullah ketika di e, ketika kaum muslimin yang tertindas di Madinah di kota Mekah ya yang ditonjolkan apa oleh mereka tauhid ya. karena kalau ditonjolkan yang hal-hal yang tadi itu akan menjadi bumerang buat dakwah tauhid itu sendiri makanya keliru orang uh, eh, namanya melakukan uh, ya, amalia fisik tapi dakwah tauhid tidak disampaikan nah, itu uh, keliru akan membuahkan uh, apa tidak akan dilihat yang yang yang yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin apalagi dengan umpama cara mengalih harta orang kafir yang sifatnya tidak tidak mengganggu kita nah, itu kan bahaya bagi dakwah tauhid akhirnya apa oh, ustadz ustadz menculik kan itu Ustadz saya itu merampok. Jadi usul itu bukan artinya uh, kita ngambil harus gitu kan. Harus untuk timbangan maslahat dan mafsadah. Kalau sih wajib kan? Menampakkan tauhid wajib atau halal? Wajib. Nah, kenapa orang sekarang yang halal seolah wajib, yang wajib justru tidak dilakukan kan? Itu yang keliru sesuai dengan manhaj para nabi seperti itu jadi e, yang harus dilanjutkan adalah dakwah tauhid ini terang-terangannya itu jangan yang ditonjolkan yang yang tadi yang justru halal tapi yang halal belum tentu mendatangkan maslahat kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya ditangguhkan kan pokoknya tetangga orang murtad akhirnya uh, orang menang-menang halal dia di kota dibunuh ya kita membahayakan kita sendiri nanti diseret sama tabut kan pembunuhan 20 tahun misalnya kan bukan karena tauhid ya. tapi karena ingin hartanya kan jadi e, sumah dakwah jadi jelek gitu kan Uh yang tadi <laughs> masih berhubungan sama yang tadi ya. Uh, tapi kalau status halal kan halal. Nah, kemudian misalnya ada uh, eh, sebetulnya orang-orang intel lah atau jasus atau segala macam ya. Atau lah orang yang awam atau orang yang jahat yang sebenarnya niatnya kan nggak bagus gitu. Kemudian dia ngaji, setelah itu dia mendengar gitu. Nah, mm, untuk melegalkan perbuatan dia, ya itu kan sebenarnya hukumnya halal gitu kan misalnya harta dan darahnya ya udah kita merampok kita bunuh orang musyrik misal ini pahit-pahitnya lah ya <laughs> pahit-pahit kita rampok kita bunuh orang musyrik kita ambil hartanya kan halal itu ya karena kalau ada yang memanfaatkan artinya kan namanya dalam sebuah tandim apapun gitu ya, saat pasti ada orang-orang yang ini kan yang buat seperti itu ya gimana sih eh, itu tanggapannya eh, itu justru mendatangkan bahaya bagi dakwah itu kan jadi Eh, tadi itu kan provokasi ya provokasi yang tujuannya ingin uh, orang mengarahkan kepada sesuatu yang uh, tidak manfaat bagi dakwah ini mematikan dakwah gitu akhirnya dengan punya orang melakukan mengambil itu akhirnya apa mereka bu ketika di penjara bukan karena tauhid kan karena pencurian karena pembunuhan kan jadi Eh, harus hati-hati makanya kan ketika makanya perlu didewasakan pemahaman tauhid itu lihat kalau kalau ulama-ulama tauhid ketika mereka uh, menerapkannya gimana mereka menjaharkan terus perang-perangan itu kan Dan ketika sudah punya stoka itu kan e, baru itu kan dilakukan dengan pertimbangan perhitungan gitu kan bukan ketika gini menampakkan tauhid saja tidak mampu bagaimana gitu kan e, melakukan hal itu nah, itu kan orang cari untuk untuk dunia kan yang wajib tidak dilakukan cari yang yang halal yang mendapatkan mafsadah bagi din dia dan e, kaum muslimin itu sendiri ya, sekarang lakukan yang wajib Tanya lagi. Tanya lagi. Ada lagi? Ada. Eh, Mau ada yang lagi.